mitra bisnis, pada beberapa hari yang lalu saya makan di sebuah restoran yang mewah dan saya melihat sepasang suami istri yang istrinya cantik sekali, suaminya juga cukup oke, okay, tetapi anaknya sangat jelek. Saya minta maaf ya. Jadi kedua anaknya ini wajahnya jelek sekali gitu. Lalu saya berpikir, ah ini pasti ini ibunya ini uh, operasi plastik ini. Kayak perhatikan perhatikan wah mungkin iya. Dan saya tidak bisa bedakan antara orang yang operasi plastik dan yang tidak. Mitra bisnis di Korea katanya satu dari empat wanita itu sudah melakukan operasi plastik ya. Di Brasil juga begitu begitu dan saya yakin di Indonesia terutama untuk populasi orang yang mempunyai uang cukup berlebih ya itu operasi plastik sudah menjadi sebuah kebiasaan yang umum padahal pada tahun 1700 di Inggris kalau orang pakai lipstick saja pakai lipstick aja ditangkap karena dianggap melakukan e, kegiatan salah yaitu menyihir laki-laki sehingga jatuh cinta ini yang lucu ya baru tahun 1800 84 lipstick itu diproduksi uh, dan dijual untuk umum ya. Tapi zaman yang berubah, keadaan yang berubah. Orang sekarang sudah mulai menerima bahwa orang yang operasi plastik itu dianggap sudah oke okay dan tidak apa-apa bahkan orang gay atau lesbian dianggap sudah umum dan berani menyatakan diri. Perubahan dunia, perubahan masyarakat, perubahan pola pemikiran kita membuat kehidupan dalam kemasyarakatan kita berubah. Mitra bisnis, setiap orang harus ready terhadap perubahan apapun yang terjadi di dunia ini. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.